عليه وسلم لا تقوم الساعه السبتون فتن قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم Saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang kami muliakan. Pada masa yang kita lalui ini adalah masa yang kemungkinan besar inilah masa yang pernah disinyalir keberadaannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang saya baca tadi yang terjemahannya la taqul musa'ah tidaklah terjadi hari kiamat hatta takuna fitanun sehingga terjadi godaan-godaan keimanan fitan di sini adalah seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala wal fitnatu asyaddu minal qatl sedikit saya tambahkan sebelum saya menjelaskan hadis ini ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl ini banyak diterjemahkan salah oleh khalayak banyak orang menerjemahkan bahwa fitnah adalah lebih jahat daripada pembunuhan ini adalah terjemah yang melenceng jauh dari Al-Quran. Imam at Imam Al-Fasirin sebagai imam ahli tafsir yang terkenal di dunia. Beliau menjelaskan bahwa wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu maknanya adalah godaan-godaan terhadap iman seorang mukmin yang mengarah kepada kufur rayuan-rayuan yang menggoda imannya seorang mukmin sehingga menjadi kufur itu lebih jahat daripada membunuh orang mukmin itu. Ini makna yang sebenarnya yang sekarang banyak direncengkan oleh sementara orang-orang tertentu. Kembali kepada hadis ini. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ter terdapat terjadi cobaan-cobaan yang nyerang keimanan aku fa'in lailil muhrim bagaikan potongan-potongan malam yang gelap kita membuat orang kebingungan menghadapi godaan-godaan ini Dimana dengan godaan ini yusbihur rajulu mu'minan seseorang pada waktu paginya adalah orang mukmin akibat terserang setan ini si kafiran sore harinya sudah menjadi kafir si mukminan sore harinya masih mukmin wayusbihu kafiran paginya sudah menjadi kafir mengapa dia nahu. dia menjual agamanya menukar agamanya di arodin minat dunia dengan perkakas dari dunia hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Saudara-saudara, apa yang disampaikan Rasulullah ini betul-betul saat inilah bisa kita buktikan kenyataannya. Kita tidak mungkin akan mengulas panjang lebar hanya mengambil satu contoh Sementara ini yang saya amati banyak terdapat pemahaman di kalangan masyarakat muslim yang kita berlindung kepada Allah untuk terjerumus ke dalam pemahaman ini. Yang menganggap apalagi meyakini bahwa semua agama adalah sama. Bahwa semua agama adalah benar. Isu yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini banyak yang bermakna. Ada lagi isu yang mengatakan bahwa hukum Islam ini sekarang sudah tidak relevan, tidak cocok untuk masa kini. Maka isu-isu seperti ini apabila merasuk ke dalam hati seorang muslim sudah barang tentu keyakinan yang mempercayai bahwa semua agama adalah benar. Keyakinan yang percaya bahwa hukum Allah sudah tidak cocok untuk zaman ini. Ini sudah jelas akan mengarahkan, menjurus kepada kemurtadan. Menjurus kepada kekafiran. Sekalipun dia dohirnya sholat lima Sekalipun dohirnya dia berhaji. Sekalipun dohirnya berpuasa Ramadan. Tapi kalau hatinya sudah menidak kafir. Semua itu tidak ada artinya. Allah berfirman wa mayyar tadi minkum an barang siapa yang murtad dari agamanya dari Islam wa mayyar tadi minkum an diantara di antara kalian fayamut bahwa kafir lalu dia mati dalam keadaan membawa kemurtadan itu wa ulaika habitat amaluhum maka mereka akan hancur berantakan amal-amal mereka Hapus amal-amal mereka di dunia wal akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada artinya dia, dia beramal saleh. Karena itulah saudara-saudara, marilah kita mendekati al ulama ul amin, ulama-ulama yang soleh, yang mengamalkan ilmunya tanpa pamrih untuk mendapatkan petuah-petuah setiap silakat setiap kali kita mendengar isu-isu yang kelihatannya ganjil dan tidak tidak kita pernah tidak pernah kita dengar sebelumnya dari ulama-ulama terdahulu. Mengapa orang yang percaya bahwa hukum Islam ini sekarang sudah tidak relevan itu bisa kafir? Karena hari ini akan sama dengan menentang firman Allah tidak percaya firman Allah tidak percaya Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun tidak ada orang yang lebih baik tidak ada yang lebih baik minallahi dibanding Allah hukman hukumnya Tidak ada yang lebih baik dari Allah. di bidang hukum. Dibanding hukum-hukum yang diciptakan siapapun, hukum Allah adalah yang terbaik. Inilah doktrin dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman. Liqaumi yuqinun keyakinan inilah untuk orang-orang yang yakin kepada Allah. Yakin terhadap Allah sebagai Tuhannya. Lalu orang yang percaya bahwa semua agama benar, sama dengan menentang Al-Quran terang-terangan. Sama dengan gak percaya pada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi kufur." Apabila kalian semua kufur, maka Allah tidak butuh pada kalian. Wala yarda ibadil kufur dan Allah tidak riba untuk hamba-hambanya segala macam kekufuran. Allah tidak meribai. Lalu kalau Allah menyatakan tidak riba terhadap kekufuran selain Islam, lalu kita menganggap itu benar, gimana letak iman kita kepada Allah, kepada Al-Quran? Gimana? Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam yang dibawa Islam dan Allah tidak ridho terhadap selain Islam. Lalu kita meyakini semua sama. Di mana iman kita kepada Allah? Di mana keyakinan kita kepada, kepada kebenaran Allah dan dengan firman? Disinilah saudara-saudara perlu kita merenungi kembali ajaran-ajaran Al-Quran agar supaya kita hidup ini tidak sia-sia. Kita beribadah ini tidak sia-sia kita perlu menjaga iman ini dengan ketat melebihi penjagaan kita terhadap harta-harta dan anak-anak kita. Jauh lebih penting menjaga iman daripada semua yang kita miliki ini karena iman akan menentukan keselamatan kita di akhirat. Percuma hidup ini walaupun berlimpah dengan kemewahan manakala kita hidup dalam keadaan mati dalam keadaan murtad maka semua itu akan ber muara kepada adab yang kekal selama-lamanya di neraka. Keyakinan sekali lagi, inti keyakinan yang harus diyakini oleh umat Islam. Sebagai realisasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita semua. Mudah-mudahan Allah Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman keluarga kita semua Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman anak keturunan kita semua.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 حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار زاد الله وانصر الله يذكركم وسلوا من قلبه يعطيكم ذكر الله أكبر